الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya terutama nikmatul iman wal Islam nikmat sehat wal afiyah taufiqul hidayah nikmat panjang umur nikmat kita dijadikan umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam pengajian kita bacaan kitab Pergi kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer yang sampainya pada halaman 20 halaman 21 Iya, yeah, betul ya Halaman berapa? 21 Hah? Suarul Gudwa Halaman 21 baris kedua. Faslun Suwarul Gudwa Tis'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Mu'alif rahimallahu taala wa damanaf abihi wa bikum fidaraini amin radhiyallahu taala ankum. Wa gala radiyallahu anhu faslun Suwarul Gudwa Tis'un. Tasihhu fi khamsin gudwatu rajulin birajulin wa gudwatu mra'atin birajulin wa gudwatu khunsa birajulin wa gudwatu mra'atin bi khunsa wa gudwatu mra'atin bi mra'atin wa tabtulu fi arba'in gudwatu rajuli bi mra'atin wa gudwatu rajuli bi khunsa wa gudwatu khunsa bi mra'atin wa gudwatu khunsa bil khunsa wallahu ta'ala a'lam Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini dapat berkumpul kembali dalam pengajian kita bacaan kitab Safinatun Najah. Kalau yang terakhir nih sebelum Idul Adha kan kemarin kita bahas tentang masalah korban. Sebelumnya lagi ya dua, dua minggu sebelum kurban itu kita baca tentang syurutul dua karena liburnya banyak banget aneh mau ulangin nih ya masih ingat gak inti syarat sahnya berjamaah ya diulangin lagi deh ya halaman 21 juga tuh baris kedua singkat deh pasal tentang syurutul gudwa syarat sahnya berjamaah gudwa itu yang kita ikutin kita mau ngikutin berjamaah Nih, yang imamnya harus ada kriteria yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab. Yang pertama, Allah ya'lam butlan solati imamihi bihadatin au ghairihi. Itu yang pertama. Kita kagak tahu batalnya imam baik dengan hadas atau selain daripada hadas. Itu syaratnya. Pokoknya kita nggak tahu aja. Dan nggak mesti kita cari tahu Bukan kita masa bodoh amat jangan. Kita kalau kita ngelihat ya nggak boleh. Kita lihat. Maaf maaf imamnya tadi jalan sama kita kentut kencang banget. Ya. Misalkan kan batal gak tuh wudunya? Batal wudunya. sudah lewat tentang perkara yang membatalkan yang membatalkan sholat. Kemudian jalan sama kita. Jalan sama kita masjid, masuk ke masjid, Udah hayatul masjid dia. Ya lupa nih orang nih. Ntar dah gue bilangin dah. Nggak taunya dia mungkin sembahyangnya cepat. Takut imamnya diambil sama yang lain. Maju langsung dia ke mihrab. Kita mau bilangin dia. Eh wudhu dulu. Tadi kan kentut. Nah kalau kita bilangin tadi yang tuh. Dia lupa. Kita yakin imam batal wudhunya. Karena dari jalanan sampai masjid barang sama kita. Kecuali ada sekejap sebentar yang nggak bareng sama kita misalkan masuk kita masuk masjid tahiyatul masjid imam nggak tahu kemana tuh kita nggak ngelihat dia wudhu walhasil kita nggak tahu tuh imam kemana ada kemungkinan dia berwudhu sah sholat kita ini kagak dari awal tuh dari jalanan tuh pas dia batal wudhunya terus jalan sama kita menuju masjid langsung dia sembahyang langsung dia jadi imam coba kalau begitu misalkan itu udah sampai masjid, ya imamnya batal wudhunya. Udah deh, mau nggak mau ikutin aja deh. Masa mau pulang, malu banget gue. Tuh, kan begitu biasanya kita. Kalau kita tahu nggak boleh kita. Nggak sah jamaah kita. Ya, ame, ame dia. Kecuali makmum yang ikutin nanti beda lagi dia nggak tahu. Makmum sah nggak apa Ntar tuh, ada pembahasannya tuh. apa-apa itu makmum. Ya, yang nggak boleh kita tahu, kita yang tahu nggak boleh ngikutin dengan dengan imam itu. Habis imam sembahyang kita bilang dah, mam, lo tadi ingat gak mam? Kan jalan sama gue, lo kan tuh tadi. Do ilah ilah, kenapa gak bilang? Ya lo maju-maju aja. Ulangin tuh imam sholatnya. Si makmum, nah bahasan panjang tuh. Wajib ngulangin apa kagak? nggak wajib untuk ngulangin si makmum. Ya. Atau selain daripada hadas apa? Selain daripada daripada hadas. Najis. Batalnya imam karena imam membawa najis. Contohnya imam membawa najis, kita lagi sembahyang di, di apa di belakangnya imam, kita ngelihat bajunya imam tuh ada tai cicak. Ya. Yeah. Kalau cicak kadang-kadang sembarangan aja tuh. Di atas tuh, di atas dibuang diberakin ke bajunya si imam lihat ya ada jejak ini mau dilarang di gimana jejak tempatnya di atas ya, ya. kemudian pas kita mau takbir atau ihram ya, batal, batal imam sembahyangnya ada najis menurut keyakinan kita imam itu nggak sah sholatnya kita kenapa karena ada membawa membawa najis maka kita nggak sah ngikutin nama dia kecuali najis yang nggak kita kelihatan apa di kantongnya dia nggak tahu gitu maksud mam sebentar mam tuh bayar sebentar anda mulai kantong ini dulu wah pemeriksaan ya diperiksa eh, diperiksain wah udah sekarang jadi imam deh begitu nggak harus begitu ya itu nggak tahu batalnya imam dengan hadas atau selain hadas banyak selain hadas Selain hadas banyak tuh diantaranya ada kotoran atau misalkan imam bajunya bolong. Baju kalau di, di badan nggak apa-apa, kalau pas lempengan apa pantat bolong kelihatan kulitnya. Ya kan biasanya kan kalau ngerokok tuh, nah suka asapnya atau apa haru kadang-kadang suka lagi panas tuh ya, angin kencang terbang kena ke kita. Lihat kain kita bolong. Kalau bolongnya nggak kelihatan, kalau diginiin baru kelihatan. Itu nggak apa-apa. Ya. Yang sekiranya begini itu di, di apa ya, Ditekan kita lihat, nah, kelihatan tuh bolong. Tapi kalau kita sholat tuh begitu. Orang di belakang kita nggak kelihatan tuh kulitnya, nggak apa-apa. Ya. Ini bolongnya se duit logam kan gede. Atau sekelingking gitu ada tuh. Misalkan kelihatan kulitnya. Nggak sah. Imam batal sholatnya dengan kelihatan aurat meli kita menyaksikan daripada batalnya imam dengan terbuka daripada auratnya nggak boleh kita ikutin. Kalau di pertengahannya nggak apa-apa, tapi kita harus niat berpisah dengan imam. Jangan pakai dada ini, mama misa mama nemam. Enggak dalam hati aja kita bilang dalam hati nawaitul mufarok. Saya niat berpisah dengan imam. Imam pas sujud, kayaknya ketarik. Bajunya ketarik ke atas, tengahnya ngablak. Bolong kelihatan tuh. Yang mana sejajar dengan kalau di lempengnya itu sejajar dengan pusar di bawahnya. Batal sholat imam. Kita niat mufarokah itu Kita lagi mau ruku. Lah imam begitu. Atau misalkan si imam lagi sujud. Imam lagi sujud, kakinya diangkat dari awal sujud sampai akhir sujud. Kita kebetulan baca Fatihah kita agak lama, agak lama baca fatihah kita agak lama. Kita sambil perhatiin tempat sujud kita, kita ngeliat tuh depan kaki imam. Tapi baca fatihah. Imam dari awal sujud kakinya ngengkang ke atas. Diangkat. Sampai kelar daripada sujudnya. Sampai dibangun dari dari sujudnya. Nah, berarti imam dari awal sujud sampai akhir sujud mengangkat daripada jari jemarinya nggak ngentuk pada ubin atau lantai. Berarti nggak sah sholatnya imam menurut keyakinan ini imam karena syaratnya sujud diantaranya untuk meletakkan jari jemari yang batin yang bawah tuh yang putih-putihnya kaki kita tuh harus nempel pada lantai kalau diangkat nggak sah ya itu diantaranya kemudian yang kedua wa an la ya'taqida wujuba iha ade. kita nggak ada meyakinkan imam sholatnya wajib di kobo. nah imam wudhunya tayamum tayamum karena ada perban. Kita lihat imam ada perban, perbannya di mana? Di muka ame di tangan. Wajib dikobok. Kalau kita ada perban. Udah lewat masalah perban nih. Perban adanya di muka ame di tangan anggota tayamum. Salat kita lihat. Kita tahu nih imam habis jatuh dari motor bukan trek-trekan, agak jilukan dia, tabrak terus ya habis undangan malam nih nggak ngeliat ya suka begitu deh tuh ya motornya Vespa lagi wah tabrakan deh tuh ya tabrakan besut di perban kapan kejadiannya misalkan ini udah hari yang kedua nih berarti nih imam ya kita ngeliat perbannya masih lama ya masih dekil banget tuh mungkin akhir mau dibuka kali ini belum dibuka itu imam sholatnya wajib dikodok orang yang kepada perbannya itu ya waktu wudhu nggak dibuka tuh perbannya ya wajib dia sembahyang tapi wajib untuk dikobok kalau perbannya itu pada wajah dan tangan dari lewat masalah tayamum dalam bab tentang bahasan masalah tayamum itu dijelasin masalah perban sedikit nggak nggak nggak panjang lebar waktu itu kita jelasin kalau aku lihat imam wajib untuk dikobok apa aja itu diantaranya itu atau fakidu tohuren orang yang nggak punya nggak bisa wudhu nggak bisa tayamum ya nggak boleh berikut berjamaah dengan yang fakir itu karena mereka wajib untuk di kodok daripada sholatnya. Itu yang kedua. Wa an la ya'taqida wujub qada'iha alaih. Kemudian yang ketiga wa an la yakuna ma'muman. Imam ane makmum lagi berjamaah. Kita bingung ngebedainnya. Nih mana yang imam, mana yang makmum nih. Mungkin di rakaat keempat atau di rakaat ketiga begitu. Ada suaranya kan? kok dempet banget ini. Yang mana yang imam, yang mana yang makmum. Nggak boleh tuh kita ikutin. Kalau sudah tahu yakin baru. Kalau kita tahiyat misalkan, eh, sejajar pakainya sejajar banget deh, Nggak ada yang depanan kali dikit saja, Gak boleh kita ikutin. Kalau ternyata kita ngikutin juga, ternyata dia adalah makmum, Gak sah. Kecuali dia udah misah. Imamnya udah salam, si makmum, bang, si makmum bangun naik ke atas kita ikutin nama itu. Walaupun tadinya dia makmum, kita jadiin dia imam. Ini sah sholatnya. Kecuali dia masih ngikutin berjamaah dengan imamnya. Kita misalkan. Ya. Ada orang sembahyang ampe keluar-luar. <clears throat> ampe keluar-luar. Yang di rumahnya Ustaz Yudi misalkan. Berjamaah sama orang yang di belakang lagi sembahyang nih berjamaah, kebetulan dia lagi berjamaah nih sama kita. Diikutin misalkan yang sono nggak tahu. Ikutin aja tuh dia nggak tahu, nggak kedengeran karena jauh mungkin ya. Dipikir imamnya udah salam, ternyata imamnya belum salam. Dia ngikutin dia masih berjamaah. Nanti tuh kalau dikasih tahu, eh aneh lagi berjamaah sama imam. Nanti ngikutin aja jangan ngikutin aneh, aneh masih ngikutin orang. Nggak sah salatnya. Wanda yakuna makmuman. Kemudian Yang berikutnya wala ummiyan ya. ini. Wala yakuna wala um, wa, makmuman wala ummiyan. Jadi enggak boleh seorang makmum atau seorang ummi. Ummi ini malam yuhsin harfan minal Fatihah. Makna ummi di dalam bab ini Ya, mana ummi, ummi kan orang malaya malaya ya gerak wala yaktub. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis, bilang ummi. Kalau oh, handphoneannya enggak bisa bahasa Arab, bilang ummi handphonenya. Belum diprogram aja ya. Ya, handphonenya ummi enggak bisa bahasa Arab. Enggak, ini mak makna maknanya ummi di sini malam ya malam yuhsin harfan minal Fatihah yang enggak fasih salah satu daripada huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah. Itu udah bilangin. Ya, bacaan siratal ladzina an'amta alaihim bacanya pakai siratal ladzi. Ini dia kagak siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Atau ghairil maghdubi alaihim, khairil maghdubi alaihim. Eh, gha. Kha, gha, gha. Sampai keluar-keluar reaknya dia. Enggak fasih juga. Itu yang begitu ya udah ngalah, enggak usah jadi imam. Walaupun dipaksa. Kecuali imamnya sama sama dia. Dibilang ghah ini enggak khairil maghdu. Ngerubah itu. Kalau dia kagak bisa sih enggak apa-apa sah salatnya dia. Buat dia doang enggak bisa apa? Enggak bisa jadi imam dia. Enggak bisa manggung yang belakang. Ya. Kalau dia enggak pasti harfan satu huruf aja. Huruf-huruf Fatihah kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Ba sin. Dibaca bismillah pakai sot misalkan nggak boleh ya atau haknya Bismillahirrahman Bismillahirrahman nah, mau difasih-fasihin sebetulnya tapi kurang yang biasa aja pokoknya makhraj makhraj huruf itu yang yang benar tempat pada tempat-tempat nggak apa-apa kalau kita nggak baca aja nih ini ada ada fatihah nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin sampai akhir dari mautubiyari waladhalin amin taruh ya ya boleh baca daripada kita nggak bisa bacanya nggak fasih jadi salah kan kita lupa kadang-kadang lupa nih alif apa ain ini sin apa sod ya kadang suka nggak nggak paham tuh jangan kita baca nggak apa-apa itu syaratnya imam nggak boleh ummi kalau imamnya ummi nggak sah kita berjamaah media ya siang yang yang imam si full kadel bang coba baca nih Bagus sembahyang zuhur nggak ketahuan banget. Ya. Kalau misalkan maghrib, eh nggak bakal nggak berani jadi imam di itu. Karena orang berketahui ya kalau dia jadi imam maghrib. Ya, imam mengikik di belakang. Bacaannya berantakan. Ini karena zuhur aja dia berani nih imam gue tahu nih dia. Nggak boleh kita ikutin dia tuh. Apalagi dia tahu nih, ya imam ini pulang. Nggak, nggak boleh dah. Udah balik aja dah ke bawah dah. Turun. Tuh keluar pulang. Diikutin juga. Ya, atau pura-pura sembahyang obliyah dah, ntar sembahyang sendiri. Kalau diikuti dengan orang yang demikian tidak sah ya jamaahnya. Kemudian yang berikutnya wa an la yataqaddam alaihi fil mauqif. Enggak boleh mendahului imam di dalam berdirinya. Jangan di depannya imam. Jajar nih, imamnya di sini nih misalkan. Dari sini, makmumnya di depan sini, enggak sah. Di belakang, sejajar pasti enggak apa-apa kalau emang enggak ada tempat lain. Kecuali ada belakangan munduran dikit. Maju nggak boleh, ya. Wa la yataqaddam alaihi fil mawqif wa an ya'lam intiqalat imamihi dan harus mengetahui perpindahan imamnya. Imamnya ruku, saya bisa tahu, imamnya i'tidal, imamnya sujud, ya. Kalau nggak tahu agak jauh sembayangnya. Ya. Beda tempatnya misalkan. Kayak di sini ame di rumah Ustaz, Ustaz Yudi. Sebetulnya hilang pelan suaranya. Ya, lagi serak. Pelan suaranya, mau dikencengin antara herek bengek. Ya, serba salah, yuk pelan suaranya dah. Yang di belakang nggak dengar tuh. Kali kelihatan gitu gerakan-gerakan makmum yang ada di belakang, nggak ada. Tuh kalau lagi begitu tuh, makmum yang di belakang atau yang di paling ujung sunnah untuk nyampein bacaannya imam dengan tujuan zikir aja. Imam belajarnya pelan. Allahu Akbar. Yang di belakang tuh Allahu Akbar begitu. Jangan imam udah suara kencang dia kencang juga. Oh, yang salah itu nggak sunnah. Sebagian kan begitu tuh. Banyak berjamaah di tempat yang besar, di jamaah yang banyak, imamnya udah kencang, nggak membutuhkan daripada mubalik. Ini tidak dianjurkan untuk menyampaikan daripada bacaannya. Kemudian jadi harus mengetahui perpindahan imam baik dengan suara atau dengan melihat. Ya kemarin udah dijelasin tuh. Ada sebagian orang yang mana sahnya dia hanya jadi imam aja. Ini orang kagak sah nih kalau jadi makmum. Dia mesti jadi imam. Kalau yang jadi imam kagak sah banyak. Tapi ada satu orang yang mana dia sahnya jadi imam aja. Wah enak banget. Dia istimewa banget nih orang nih. Siapa itu? Yang buta sama yang budak. Kalau yang buta dia, iya, dia jadi makmum lah. Imamnya kemana tahu dia masih diri juga. Ani kagak denger imam dari awal sampai akhir Bacanya panjang banget deh. Gak salam-salam lagi. Sampai udah masuk waktu yang berikutnya masih diri aja nungguin imam. Dia agak dengar dia. Jadi itu orang hanya diberikan daripada uzur ya, hanya dibolehkan padanya maaf untuk menjadi imam aja. Makmum nggak sah dia. Ya, bayang terus bayang sendiri dia tuh. Bayang, bayang sendiri. Jadi harus mengetahui perpindahan imam. Karena dia nggak bisa mengetahui perbedaan imam. Kecuali ada orang yang rukuin dia, yang iktidalin dia. Enggak enggak ada yang begitu. Kemudian yang berikutnya wa an yajtami'a fi masjid aw fi salasamiya dira tagriba Dia berkumpul di masjid, tidak menjadi syarat jaraknya berapa jauh, tapi untuk mendapatkan ganjaran pahala berjamaah jangan terlalu jauh dari soft yang satu dengan soft yang depannya se apa namanya sejauh tiga hasta atau satu meter setengah. Kalau mau dapat pahala jamaah tuh jangan jauh-jauh. Ame imam atau ame makmum yang di depannya. Terus sampai yang di belakangnya lagi belakangnya lagi belakang lagi jangan terlalu jauh. Kecuali wanita disunahkan agak jauh dan dapat pahala jamaah kata ulama. Kita ini antara sof yang satu dengan yang lainnya. Ya atau yang samping kanan kiri dengan yang belakang-belakangnya lagi jangan terlalu jauh daripada ya stop yang depannya sekiranya jauhnya itu tiga hasta atau semeter setengah kurang daripada itu lebih daripada itu sah solatnya jamaah pahala ya pahala jamaahnya nggak dia dapat ya jadi wa an yajtami masjid walaupun jauh dari segi sahabat kagak jamaah dapat jamaahnya sah tapi ganjaran pahalanya nggak didapat. Itu bedanya. Aufi salah samia dirak tagriban atau kalau di luar masjid ya nggak boleh terlampau jauh sampai 300 hasta jauhnya. Tagriban kurang lebih ya. Tetapi kalau di antara dia depannya ada makmum lagi depannya makmum. Walaupun jaraknya dia sama imam satu kilometer misalkan. Walaupun antara dia memang jauh jaraknya nih. Enggak sama makmum yang akhir sama makmum yang paling akhir atau misalkan makmum yang paling akhir itu di dalam pertengahan masjid dengan yang apa namanya di wakaf masjid di akhir wakaf masjid itu dihitung daripada jamannya dari masjid kalau emang jamannya nggak sampai keluar kemudian Wa'an wil guduah awal jamaah. Dan dia harus niat guduah atau jamaah atau makmuman. Niat makmuman. Tapi kata ulama, niat makmuman di sini tidak harus waktu takbiratul ihram. Di dalam sholat, tapi nggak boleh panjang jaraknya antara takbiratul ihram dengan niat makmumannya. Habis dia niat, kalau yang diwajibkan dalam takbiratul ihram, wajaba idza shalla fardhan wajaba gosdu fi'li wa ta'yin wal fardiyah tuh. Ini kuncinya kalau kita mau sembahyang fardu, Wajib kita cuma menghadirkan usalli fardunya salat usalli fardu zuhri atau usalli zuhur fardon. usalli zuhur fardon atau usalli fardu zuhri itu yang wajibnya. Tambah lagi nanti kalau dia kosor rokaten wajib waktu takbiratul ihram. Selain daripada itu tidak wajib. Makmumannya. Terus niat makmumannya gimana? Wajib niat makmuman tapi tidak harus waktu takbiratul ihram. Alangkah bagusnya di waktu takbiratul ihram. Alangkah bagusnya. Artinya kalau kita udah misalkan kita udah niat menghadirkan niat untuk takbiratul ihram usolli fardhu zuhri Allahu akbar nawaitul ma'muman. Nawaitul ma'muman jangan dilafasin di lisan. Dalam hati saya niat berjamaah. Nawaitul makmuman. Saya niat jadi makmum. Itu imam yang di depan. Itu hakikatnya niat makmuman setelah itu. Tapi jangan gitu udah baca bismillah, baca Fatihah, udah ruku, oh belum niat mauman, niat mauman, nggak sah. Kita ngikutin sholat tapi dia udah ngikutin kita. Ya, terlampau jauh jedahnya. Langsung niat takbirat habis takbiratul ihram, dia lihat langsung dia niat langsung nawaitul ma'muman lillahi taala. Robi oh, repot banget dah waktu takbiratul ihram aja dia bilangin apa? Ya nggak apa-apa bagus. Kalau kita kagak dapat misalkan waktu takbiratul ihram kita niat makmumannya nggak dapat. Karena lafaz yang segitu singkatnya Allahu Akbar kita harus menghadirkan niat. Usalli fardhu zuhri barokaatin mustaqbilal kiblat makmumah tambah lagi. Bisa gak? Mampu gak? Kalau mampu bagus banget. Kalau nggak mampu tiga aja dulu. Tambah lagi ya niat makmumannya. Kemudian wa an yatawafaga nazmu salatayhima wa salatihima salatayhima dan harus cocok dua nazom sholatnya. Maksudnya dua cocok atau sholat dan makmum dan imam itu dua-duanya ada rukunya, ada iktidalnya. Sujudnya dua kali, rukunya sekali tiap rokaat dan seterusnya. Kalau yang nggak cocok gimana? Contohnya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Di waktu zuhur, bayang gerhana bulan. Nah imam waktunya sebayang lagi sebayang gerhana bulan. Itu dia bilang sembahyang dohor dulu apa ya? Gerhana dulu. Ya. Nggak aja imam mau sembahyang gerhana dulu. Ah, ini pengen sembahyang dohor dulu. Mau buru-buru mau jalan. Imam sembahyang gerhana. Udah kita niat di dohor aja deh media Boleh gak? Itu nggak sah. Karena gerhana itu caranya dianjurkan rukuknya dua kali, tidaknya dua kali. Ini nggak sama nabomnya Yang biasa yang sama aja. Tuh syaratnya harus sama. Ya rukuknya sekali, itidalnya sekali, sujudnya dua kali tiap rokaat begitu. Ya berarti cocok nih. Itu syaratnya jamaah itu aja. Mau sholatnya beda nggak apa-apa. Ya mau sembahyang gohor, kita kodok. Atau sebaliknya, dia adaan kita kodok. Atau misalkan dia sembahyang sunnah, kita sembahyang fardu. Ya, dia tahiyatul masjid, kita sembahyang gohor. Jam dua kita gitu ya, ada lihat orang sembahyang di masjid, di musola. Kita ikutin jamaah sama dia. Nggak pakai nepak sih kita. Gitu ya. ya, tahu kaget lagi tepak. Ini waktu itu ada ada sembahyang nepak, di diularin jurus. Ya, kaget dia, orangnya kagetan. Mungkin nepaknya salah kali. Ya, musir tulis tuh kalau nepak bilang-bilang. Ya. Walhasil dia nggak tepak di sembahyang. Nggak taunya dia sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang qobliya atau dia sembahyang sunnatul wudu, kita yang sembahyang tuh sama dia. Sah salat kita. Tapi kalau kita tahu tuh, ya, kalau kita tahu, dia udah bilang, "Eh, ayo sembahyang qobliya dulu ya." Begitu kita sembahyang dulu jamaah. Udah tahu kan kita? Eh kita ikutin dia. Nah, itu ya kurang afdol yang begitu. Jangan begitu. Kalau kita udah tahu dia lagi sembahyang sunnah jangan. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu gimana nih? Gue masa gue tanya dia bayar jamaah apa gak nih? Oh, Tadi kasih isyarat sama dia. Jangan kita tanya, ikutin aja nggak apa-apa. Ya, kalau kita nggak tahu, dia ya sembahyang zuhur apa enggak? Ikutin nggak apa-apa. Nggak pakai nepak, nepok juga nggak apa-apa. Ikutin sama dia. Walaupun dia sembahyang sunnah, sah sholat kita. Ya, sholat kita sah. Bahkan kata ulama, walaupun sengaja ngajak, sah sholat kita. Tapi kurang afdol kalau sengaja ngajak. Kita tahu sembahyang sunnah, kita ikutin ya kurang afdol. Tapi dari segi sah atau tidaknya udah dijawab oleh sahibul kitab. Syaratnya jamak itu harus sama aja sih. Sholatnya sama maksudnya bukan sama zuhur sama zuhur. Sama itu nazam sholatnya. Nazam itu ruku, tidak, sujud sama. Ya sekali, ya sekali. Sujudnya dua kali dia, dia ya juga dua kali dan seterusnya. Yang nggak boleh itu kalau sholat gerhana. Kalau dia pakai cara yang begitu. Ada gerhana yang cara yang paling apa yang paling ringan seperti sholat rawatib. Qobliyah dan Ba'diyah itu cara yang paling ringan begitu. Nggak apa-apa boleh. Ya, tapi kalau caranya seperti itu rukunya dua kali, tidak dua kali nggak sah. Atau sholat jenazah. Ya, biasanya kita di kampung kita nih misalkan sembahyang sembahyang apa namanya asar dulu. Ada sebagian tempat ya sholat jenazah dulu baru sholat asar begitu. Ya, sebagian tempat begitu. Kita karena kebawa anak kampung kita misalkan biasa sembahyang asar dulu, Ya kita sembahyang asar, nggak taunya jenazah di depan sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, ini nggak ruku. Oh sembahyang jenazah. Nggak sah sholat kita. Udah takbiratul ihram aja. Untuk sembahyang apa? Untuk sholat jenazah. Berarti sembahyang kita nggak sah. Karena nazarnya beda, nggak ada nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Ya. Kemudian wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahisyah dan nggak boleh yukhalif. Apa yukhalif? Bertentangan atau berbeda ya di dalam sunnah yang fahish yang buruk imamnya lagi duduk atau lagi sujud kitanya di atas nggak boleh itu atau sebaliknya nggak boleh juga ya dalam sunnah di dalam sunnah bukan dalam fardu contohnya misalkan ya imam meninggalkan tasyahud awal duduk kan imam imam ninggalin tasyahud awal kita diri Ya. Maaf imam, maaf imam ninggalin tasyahud awal, kita tasyahud. Imam diri naik ke atas. Ya. Kita kan duduk terasa kita bilang nih dalam hati kita kan mestinya duduk begitu. Padahal nggak mesti kan? Itu sunnah. Min hayatu shalah, nah atau min min min abad shalah dari abadnya shalah, bagian daripada bagian salat. Tasyahud itu bagian tasyahud. Imam diri. Ini nggak boleh itu syaratnya nggak boleh bertentangan dengan melaksanakan sunnah yang fahish. Kita lagi melaksanakan, ya, imam meninggalkan sunnah. Kita melaksanakan sunnah. Sedangkan imam meninggalkan, imamnya di atas. Batal sholat kita kalau sengaja ngajak. Kalau sengaja ngajak, batal sholat. Jadi gimana? Imam tinggalin, tinggalin kita ikut berdiri dengan imam. Naik kita ke atas sama imam. Ya, kalau imamnya tinggalin tuh, ntar imam sunnah sujud sahwi. Kalau dia nggak sunnah nggak sujud juga, sah sholatnya. Walaupun imam enggak sujud, enggak sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sunnah sudah dijelaskan oleh sahibul kita. Kecuali di dalam kunut. Padahal kunut kan sunnah. Imam enggak baca doa kunut, kita sunnah untuk membaca doa kunut. Cepat dia bacanya. Allahumma bina fiman hadait wa bina fiman hafir wa tawallana fiman tawallain. Itu kalau di Mekah Madinah tuh ya apa namanya? Eh, tidaknya dia enggak baca doa kunut. Eh, tidaknya panjang. Oh, keburu banget kita. Gitu. Hampir gitu udah baca dua kunut masih belum sujud juga tuh imam. Ya. Berarti kan dibaca. Bukannya diem begitu aja. Dibaca. Ada yang dibaca sama dia tapi nggak kencang bacanya. Kita sunnah tuh baca dua kunut. Kadang kita kalau kalau kita angkat tangan kadang ada yang sebagian liatin belakang kiri kita oh, pakai angkat tangan ada sebagian yang begitu tapi nggak apa-apa dia pintar dia kasih kesempatan kayak yang di sini nih ngapain kasih kesempatan langsung bahkan cepat lagi Sampai kakak dibaca kalau itu doa. Kami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tuh. Kita nggak ada kesempatan untuk jeda. Ya udah besok tuh jangan bayang di situ dah. Ya, cari aja jadi akur gitu. Lah kita pengen baca, ini kagak baca kayaknya nggak nggak enak banget gitu. Nggak resep kata orang Betawi, nggak serak bayang di situ. Eh tinggal. Jangan diomongin yang begitu udah. Tandain aja tuh masjid, imam. Jangan bayang di belakangnya. Lebih afdol Jangan ikutin dengan imam yang nggak baca daripada doa kunut. Tapi jangan sampai kita udah di soft begitu. Ada imamnya kebetulan dia, jangan kita keluar, nggak bagus. Ikut berjamaah nggak apa-apa, sebisa kita. Bahkan kata sebagian ulama, Imam Romli mengatakan cukup dengan kita baca nih yang singkat. Kalau dia cepat nih, model-modelnya cepat begitu, cukup dengan kita baca Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi Muhammad an-nabiyul wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu begitu aja. Allahumma gfirli ya ghafur. Cukup dengan doa dan sana. Doa yaitu Allahumma gfirli, sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma gfirli ya ghafur dan seterusnya. Itu nggak boleh kita bertentangan dengan sujud. Kenapa? Di kunut dibedakan boleh kita imam muda sujud. Imam muda sujud kita masih baca doa kunut. Kan katanya nggak boleh. Sunnah yang fahih, ini fahih kan. Kita gitu di atas, imamnya di bawah. Nah, kata ulama, karena iktidal, ya kita kan baca kunut di mana? Di tempat iktidal. Iktidal tempat yang fardu. Itu tempatnya di dalam segi jumlah. Tempatnya kunut itu pada tempat yang fardu. Atau yang rukun. Jadi nggak apa-apa. Kita bertentangan. Beda dengan tasyahud. Tasyahud. Itu kan tempat yang sunnah Tasyahud itu tempat yang sunnah. Kalau duduk antara dua sujud ya tempatnya bukan di situ. Ini dia udah sujud. Udah sujud yang kedua. Yang mesti tempatnya dia naik ke atas. Atau tempat yang sunnah. Tapi kalau imamnya nggak mengerjakan tempat yang sunnah tasyahud, kita nggak boleh ngikutin. Kalau kita ngikutin, batal sholatnya. Yang terakhir, daripada syurut gudwa, syarat sahnya berjamaah, wa'an biahu. Ikutin imam barengin imam hukumnya makruh kecuali di dalam takbiratul ihram batal jadinya. Dalam takbiratul ihram atau di dalam salam. Takbiratul ihram barengin imam, imam Allah gitu Allah. Bahkan di sebagian daripada kalimat takbiratul ihram yang duluan ngucapin ra pada kalimat akbar Allahu akbar imam kita ini imam takbiratul islam kita kita takbiratul islam juga. Imam Allah, kita masuk Allah Hu Akbar, Imam Hu Akbar, kita baru setelah itu baru Hu Akbar. Tapi di pertengahan kalimat lafzul jalalah dengan lafzul akbar itu ada kesamaan kita. Itu pun nggak diperbolehkan, nggak boleh. Wa an yuta ikutin imam atau di dalam salamnya. Ya, kalau mendahulukan atau berbarengi daripada takbiratul ihram dan salam ini batal sholatnya di makmum. Kalau dalam rukun-rukun yang lain, ini masih dikatakan tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Bahkan orang-orang, dalam hadis sebutin orang-orang yang ruku, sebelum imamnya ruku, ya, itu dikhawatirkan mukanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan wajah seperti khimar keledai. Nauzubillah min Jadi jangan kita kalau sengaja ngajak kecuali kita bayang jauh misalkan ibu-ibu yang di sono berjalan dari sini. Enggak kedengeran suaranya. Kayaknya ada suara takbir tadi Allahu Akbar ruku. Eh ternyata belum ruku kan suka begitu kita. Ini enggak apa-apa, enggak kesengajaan kita. Yang enggak dibolehkan kalau sengaja ngajak. Itulah ulasan pelajaran kita kemarin, ya. Kemudian fasal yang berikutnya suarul guduah gambaran berjamaah. Ada sembilan gambaran. Maksud gambaran ini akan digambarkan oleh sahabat kitab tentang macam-macam keadaan berjamaah. Ada sembilan. Dikatakan tasihu is, uh, dikatakan suarul gudwas on. Gambaran-gambaran berjamaah ada sembilan. Tasihu fi khamsin. Sahnya itu pada lima gambaran. Dan batalnya itu atau tidak sahnya itu pada empat. Yang lima dulu dijelaskan oleh sahabat kitab. Ya tasrihu fi khamsin. Sah dalam lima gambaran. Gudwatur rojul bir rojul. Berjamaahnya orang laki dengan imam. Imamnya laki. Si makmum ikutin imam laki. Sah salatnya. Kemudian wagudwatum ra'atin bir rojulin. Si perempuan ikut berjamaah dengan imamnya yang laki. Sah juga. Kemudian wa gudwatu khunta birajul. Dan makmumnya khunta mengikuti daripada seorang laki-laki. Apa makna khunta? Kalau di dalam kitab-kitab kuning dulu, ya, khunta itu diartiin banji. Tapi sekarang nih nggak cocok kalau kita bilang banji. Kalau banji yang kan zaman yang yang kita tahu sekarang nih dia jenis kelaminnya jelas laki atau perempuan. Dia kagak mau. Dilahirin laki nggak mau, maunya perempuan. Ya begitu jadinya deh, Ya, kan bingung gitu ya. Ini yang dianggap bukan seperti itu. Yang dimasukkan di sini enggak. Yang mempunyai dua jenis kelamin dan dua-duanya masih berfungsi. Masih belum ketahuan berarti. Ya, tempat keluarnya tuh perempuan, ya kemaluannya, ya tempat keluarnya itu sama, dia punya dua jenis kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Sallallahu alaihi Mudah-mudahan gak ada pada keluarga kita yang demikian ya. Ini ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khunsa namanya. Masih belum tahu, masih belum yakin tuh dia. Kalau dia mau sholat berjamaah, imamnya yang laki-laki. Karena dia masih dari kemungkinan laki-laki, ada kemungkinan perempuan. Nggak apa-apa kalau di imamnya laki-laki. Ya kalau dia ada kemungkinan misalkan yang lebih ininya dia misalkan laki, ya nggak apa-apa berjamaah dengan laki-laki. Itu ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima dua tuh eh, yang keempat ya, dua khunsa birajul. Uh, sebelumnya itu ya, ketiga. tuh mra'atin birajul, wanita mengikuti dengan khunsa. Perempuan, imamumnya perempuan imamnya khunsah. Ya, masih ada keraguan laki-laki atau atau wanita. Ini sah. Kemudian wagu dua tu khunsah birojulin. Yang keempat. Guduanya khunsah dengan laki-laki. Oh tadi perempuan ngikutin dengan ya khunsah. Kemudian yang terakhir wagu waguduwatu mra'atin bi khunsah. Dulu ya, ulangin yang pertama Guruatur rojul rojul Si laki-laki ikuti orang dengan laki-laki. Kemudian Wagu dua tumraatin rojul dan seorang wanita mengikuti dengan imamnya laki-laki. Yang ketiga wagu dua tukhunsa rojul dan makmumnya khunsa imamnya laki-laki. Itu yang ketiga. Yang keempat wagu dua tumraatin bihunsa. Wa imam makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Sah. Kemudian yang kelima wagurwatu mra'atin bimra'atin dan makmumnya wanita, imamnya wanita juga. Ini lima gambaran yang sah. Ada empat gambaran yang enggak sah. tulu dan batal jamaahnya fi arba'in di dalam empat gambaran. Yang pertama gudwatur rajul bimra'atin. Si laki ngikutin imamnya perempuan perempuan yang asli bukan yang palsu. Misalkan ini orang kampung, misalkan ya, kita tahu sendiri, ya. Masih kecil dia suka mandi hujan bareng sama kita. Ya. Kadang-kadang suka kamar mandi, misalkan kelihatan tuh kelaminnya tahu kita. Kita udah tahu nih. Udah agak-agak gedean, ya. Eh, tuh tuh berubah dia jadi perempuan. Udah suaranya perempuan. Maaf-maaf udah ada payudaranya misalkan. Udah kayak perempuan, udah pakaiannya perempuan. Kita mau sembahyang sama dia. Kita yakinnya dia lagi kayak perempuan. Ya, itu dihukumkan yang asalnya. Kan suka tuh ada begitu tuh, ya. Dihukumkan asalnya dia laki. Atau sebaliknya misalkan, dia tadinya perempuan. Tahu-tahu dia pakai pakaian orang laki, enggak sah kita. Ngikutin dia walaupun dia pakai pakaian sorban, imam pakai haji, dia dipanggil Pak Ustadz misalkan bisa ngajar, misalkan tetap nggak sah. Nggak sah kita berjamaah sama dia karena kita tahu asalnya dia perempuan. Jadi batalnya atau nggak boleh imam itu yang mana yang pertama dikatakan kalau makmumnya laki, imamnya perempuan. Baik yang udah jelas misalkan nih di perempuan udah jelas pakai kerudungan dia. Udah jelas. Ya, nggak sah. Atau yang nggak jelas misalkan. Kalau kita tahu, misalkan walaupun udah dirubah ini tidak sah. Ya. Kuduwatur rajul bimra'ah. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Kemudian waguduwatur rajul khunsa, Makmumnya laki-laki, si imamnya khunsa yang punya dua jenis. Ada kemungkinan dia perempuan, maka nggak sah. Karena mabnil ibadah alal yakin. Ibadah ini dipondasikan daripada ibadah tersebut diasaskan dengan apa? Dengan keyakinan. Ini nggak yakin kita nah ada kemungkinan perempuan. Udah tahu nih kita dia punya dua jenis kelamin. Ya. Gimana? Nggak sah. Dia makmum aja dah tuh. Biasanya itu yang begitu tuh kalau dia bergaul sama orang laki jadi agak lebih condong ke laki-lakiannya dia begitu. Tapi nggak bisa dihukumkan laki-laki langsung dilihat. Kali di udah dibuktikan bahwa ini yang tempat keluarnya itu yang bagian-bagian perempuan itu udah nggak berfungsi yang laki misalkan ini orang laki jelas itu namanya. Jadi masih belum belum ada kejelasan. Jadi yang pertama laki-laki mengikuti daripada imamnya perempuan nggak sah, yang kedua laki-laki imamnya khunsa. Yang ketiga, wagu dua tuh khunsa bimra'ah makmumnya khunsah, imamnya perempuan. Ini enggak sah. Karena si khunsah ada kemungkinan laki-laki. Ya, kalau dia tadi ngikutin nama laki-laki, ya, atau maaf laki-laki ngikutin nama dia enggak sah, atau ya uh, dia mengikuti dengan imamnya yang wanita enggak sah. Dia khunsah ngikuti imamnya ya wanita enggak sah karena nih khunsah ada kemungkinan laki-laki. Yang keempat yang terakhir wa watu khunsa bi khunsa. Semua misalkan ada karantina, semuanya khunsah. Mau sembayang, berjamaah. Nggak sah tuh, boleh sendiri-sendiri sembayangnya. Oh. Cari orang laki satu, taruh, taruh di depan. Dia jadi imam, itu baru sah. Semuanya misalkan ada karantina, misalkan ya ada 50 orang. Khunsah semua punya dua jenis kelamin, misalkan. Tapi kalau berjamaah, turu-turu dia nggak sah. Karena masing-masing mereka masih ada keraguan. Ada kemungkinan laki-laki, ada kemungkinan perempuan. Si makmum, tiap makmum ya jumlah 50 orang tuh ada tiap ada di pada setiap itu individu ada kemungkinan laki-laki dan ya, ada kemungkinan perempuan maka tidak sah. Ya, itulah daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, kesempatan berikutnya tentang uh, sholat dalam keadaan uh, syurut jamak takdim. Ya, dalam keadaan bermusafir. Cara-caranya kalau kita mau jamak gimana? Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Sebelum kita tutup dengan bacaan Fatihah dan doa, kalau ada yang nggak jelas tadi, silakan yang mau nanya, silakan. Yang ini ada sini, apa di bawah sini? Kalau berjamaah itu sahnya walaupun, ah? Beb, mana ya Beb? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya kalau kita lagi sholat sunnah, terus ada kita lagi sholat sunnah nih, misalnya kita sholat badia zuhur, ada orang ikut sholat gitu itu kita tetap diam ikut jadi imamnya beliau atau kita ngasih tanda apa gitu. Iya, kalau misalkan kita tahu dia mau ngikutin kita, bukan udah yang ngikutin. Ya. Kalau dia baru mau ngikutin kita, kasih isyarat dengan tangan kita. Begitu aja udah. Kalau dia paham, dia gak sembahyang betul Kalau dia nggak paham, dia ikutin juga. Nggak usah kita, gitu. oh, jangan. Jangan, di mana aja udah. Kalau misalkan dia udah paham satu aja sekali begitu, cukup udah dipaham, ya, sholat kita habis salam, ayo kita berjamaah sekarang. Begitu. Kalau dia udah takbiratul ihram, nggak usah kita larang. Dia udah takbiratul ihram, ya udah diamin. Sebelum dia takbiratul ihram, kalau kita tahu, ini eh, sembahyang kita yang khusyuk banget, kita nggak ngelihat belakang kita ada apaan, masya Allah nih orang. Cakep tuh sembahyang begitu tuh, nggak tahu sama sekali dia, ya. Tapi bagiin duit didengar itu. Walhasil nggak nggak pape, apa iya. ya? ya. Lebih afdol kita kasih tahu sebelum dia takbiratul ihram. Kalau misalkan kita sholat berjamaah pada saat ruku ataupun sujud si imam atau tahiyatun akhir si imam bacanya lama cuman bacaan kita udah selesai bib. Iya. Yeah. Terus kita diem aja apa kita gimana? Kalau kedengaran bacaannya ya. Kalau kedengaran bacaannya imam sunnahnya kita dengerin bacaannya imam. Itu kalau sembayang maghrib, isya atau subuh. Tapi kalau bukan sembayang maghrib, isya, subuh, sembayang zuhur bayang asar, jangan diem gitu. Ya. Baca surat apa aja. Baca kulhu, baca lagi terus, kulhu lagi terus, baca aja lagi. Oh, misalnya pas sujud atau lagi pas Pas sujud dibaca zikir, tambahin lagi tadinya subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi udah tiga kali nih aneh udah. Imam masih nggak ngangkat juga nih. Tambah lagi empat, tambah lagi lima. Kalau bisa tambahnya dua-dua jadi ganjil. Kalau bisa Ya dua dua tadi kan tiga tambah lagi dua jadi lima tambah lagi dua jadi tujuh tambah lagi dua jadi sembilan tambah lagi dua jadi sebelas. Lo kagak ngangkat juga, ah, jangan-jangan mati nih imam. <laughs> Eh udah udah sebelas kali kita, kita baca udah kita berusaha pelan-pelanin baca imam nggak ngangkat juga. Nih kenapa nih? Nyanyi ada apa-apa? Ini kita bangun, boleh gak tuh bangun? Ya takutnya ya ada apa-apa, takutnya ya begitu. Eh ternyata masih hidup imam nggak apa-apa. Ya udah jangan sujud lagi kita. Bangun diam tungguin di atas itu. Khawatir seperti itu. Enggak apa-apa. Ada udur namanya. Ya, kalau misalkan bukan bacaan kita cepat tuh, ada sebagian orang bacaan cepat. Manurbil Allahumma subhanahu wa taala jangan begitu. Bacanya tenang. Mungkin karena kita bacaannya mungkin agak cepat, imamnya lama jadi begitu. Jadi imam nggak boleh terlalu lama sampai lebih daripada tiga nggak boleh kecuali makmum pada ridho gitu kan kesian kalau orang punya penyakit bisul di jidat lagi udah pelan pelan banget Ya. Ada pertanyaan nih, ya. Nek, mati kunci. Ada lagi? Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian ini, Uh, pernikahan antar mualaf. Jadi yang mualaf ini laki-laki. Ketika apa dah si istri ini emang mau mengajarkan sholat, makanya mengajarkan sholatnya ini si istri yang jadi imam karena apa tuh suaminya nggak bisa sholat. Iya. Terus ada anak laki-laki yang suami sama anaknya laki-laki ini belum bisa sholat gimana hmm. Cara solusinya? yeah, solusinya kasih orang yang imam orang laki-laki atau kalaupun misalkan si wanita yang menjadi imam ya afdolnya laki-laki kalau bisa cari laki-laki kalau nggak ada misalkan si wanita sholat tapi bukan sebagai imam. Dia bilang ntar ikutin aja nih begini. Ya. Jadi ikutin baca nih perempuan baca. Tapi gak berjamaah bayang sendiri. Niatnya kita bilang nggak makmuman adaan. Ya. Bayang lah tuh dia. Bacanya kencang nih perempuan diikutin atau atau Bismillahirrahmanirrahim. Paling afdolnya sih cari orang lagi deh. Panggil satu, satu yudi panggil deh. Berarti jadi imam deh tuh. Ini ikutin. Kan enak tuh. Jadi ringan dia bacanya. Bacanya kenceng kalau bisa. Itu bagusnya seperti itu. Panggil satu. Ustaz biar temenin dia. Harus kita kalau dipanggil gitu. Harus temenin kita. Harus mau ajarin dulu. Terus sampai dia bisa baru. Ya. Kalau dia apa namanya kalau tuh perempuan yang jadi imam nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Atau kita punya anak, anak kita udah fasih. Ya karena kita mandangnya masih kecil, Padahal dia ikro udah hafal, udah udah udah hatam ikro. Juz amanya udah hafal, udah udah apa? Udah hatam misalkan. Bacaannya fasih. Itu anak yang berhak jadi imam. Kadang ibu-ibu ayo sembahyang sembahyang ayo. Ikutin, ikutin ibunya. Mungkin kalau ngajarin masih nggak nggak masih nggak fasih, nggak apa-apa. Ikutin biar ikutin ibunya dah biar dia demen dulu sembahyang. Tapi kalau nih anak udah bacaannya udah bagus. Makhraj-makhraj hurufnya itu tadi itu dikatakan bukan ummi dia. Ya, itu anak lebih afdol bahkan wajib untuk jadi imam. Kalau nggak ada imam selain anaknya dia, bapaknya di masjid. Eh deh, nak jadi imam, ibunya ngikutin di belakang. gua anaknya malu, harus bayar sendiri dah. Kalau ini anak jadi mak, apa akhirnya jadi makmu sama ibunya enggak. Ayo eh, nak eh, bayang bareng ya, sembayang bareng, tapi ntar niatnya sendiri. Ya, nggak niat, nggak niat jamaah begitu. Pertanyaan lagi. Bib nyambung pertanyaan yang tadi Apakah mu'alaf itu bisa jadi imam? Mu'alaf bisa jadi imam yang penting memenuhi kriteria yang tadi. Kalau bacaannya fasih. Baca fatihahnya fasih. Ada sebagian mu'alaf Masya Allah. Bahkan orang kafir ada yang ada yang hafal Al-Quran. Bagian orang kafir bu, bu, hafal Al-Quran. Tapi selagi dia masih kafir nggak boleh. nggak sah gitu ya. Dia baru masuk Islam bacaannya fasih nggak apa-apa. Kalau bacaannya nggak fasih nggak boleh. Ya. Itu masalah mu'alaf atau anak-anak kecil. Ada tuh di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu sahabat yang umurnya itu belum sampai tujuh tahun jadi imam. Tapi bacaannya fasih bukan kayak anak-anak sekarang. Ya fatihahnya beletot-beletot, nggak fasih bacaannya, nggak boleh. hasil fatihahnya dulu deh. Masalah surat-surat yang lain itu belakangan fatihah, huruf-hurufnya fasih. Nggak mesti dilagu-laguin atau suaranya enak merdu nggak. Yang penting makhraj hurufnya itu tempat keluarnya huruf pas pada tempatnya. Nah, ada pertanyaan, sholat berjamaah itu sah walaupun antara imam dan makmum sholat yang berbeda asal gerakannya yang sama. Sholat yang berbeda contohnya antara wajib dan sunnah atau yang adaan atau godoan. Ya, Gerakannya sama dalam arti gerakan di sini susunan sholatnya. Ada rukunya, ada iktidalnya. Sholat yang berbeda contohnya katanya. Ya di pertanyaannya sholat yang berbeda contohnya antara wajib dan sunnah atau antara adaan atau godoan. Itu ya sholat yang berbeda maksudnya bukan antara wajib dan sunnah atau antara adaan dan godoan. Yang nggak boleh berjamaah kita ngikutin imamnya itu yang berbeda sholatnya adalah tidak ada rukuknya atau rukuknya lebih dari sekali atau tidaknya lebih dari sekali kan banyak orang yang nggak tahu nih cara sembahyang sholat gerhana karena nggak pernah dikerjain nggak pernah dikerjain padahal sangat dianjurkan sangat sangat dianjurkan Sunnahnya apa hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Gimana caranya? Kita baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah ruku. Habis ruku tidak, sami Allah liman hamid. Habis i'tidal ruku lagi. Habis ruku lagi tidak, i'tidal. I'tidalnya dua kali, rukunya dua kali. Itu yang dikatakan berbeda. Kalau Perbedaannya antara sunnah dan wajib atau kodoan dan adaan, karena itu sama-sama rukunya sekali, iktidalnya sekali, sujudnya sekali, maka sah. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kata Habib syarat yang kedua adalah sholat imam bukan kodoan. Nah, maksudnya bukan kodoan, ya mohon penjelasannya, masih kurang paham. Tadi Anda bilang apa ya? di dalam syarat sahnya jamaah tidak boleh si imam itu di dalam sholatnya lalu sholat yang dikerjain itu harus dikobok dikarenakan apa contohnya imam wajib mengkobok sholatnya dia karena sholatnya dia itu dia menggunakan daripada perban contohnya ya perban yang ada pada wajah dan pada tangan itu wajib untuk dikodok sholatnya si imam atau seseorang yang mempunyai perban pada wajah dan pada tangan yang dia letakkannya itu dalam keadaan dia kagak ada wudhu misalkan kecuali dia wudhu dulu habis itu duduk perban deh perban habis itu taruh perban bikin perban sholat ya nggak ada kodok sembayangnya wudhunya kan sempurna ini wudhu kalau wudhu diusap tuh atas perban nah dia wajib untuk mengkodok sholatnya itu bukan sholat yang dikerjain itu kodokan bukan nggak apa-apa ini sholatnya itu yang dia laksanakan wajib untuk dikodok berjamaah sama dia nggak sah makmum deh tuh walaupun ustaz kita walaupun guru kita dia nggak sah kalau dia menjadi imam itu maksudnya begitu kemudian yang kedua di tempat ada dua masjid yang kedua di tempat ada dua masjid satu masjid wahabi satu masjid aswaja ya, tidak apa boleh kita bermakmum sama imam wahabi karena tetangga makasih boleh Bahkan kata Rasulullah SAW, Sallu kullu khalfin wa fajir katanya. Sallu kullu khalfin wa fajir. Salat kalian di belakangnya orang yang fajir. Orang yang munafik, gak apa-apa salat di belakangnya. Maksudnya dari segi sah atau tidaknya. Nanti kalau kita milih, ya pilih dia tuh yang sama sama kita. Kan kagak enak banget. Ya lagi ibu-ibu. Habis sembahyang misalkan, kan gak serak banget ibu-ibu ya. Habis sembahyang langsung jalan aja begitu. Imamnya langsung jalan kabur. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum jalan. Atau nggak pakai kunut. Ya. nggak enak banget. Asyik kalau kita sembahyang subuh tuh. Rame-rame baca kunut. Amin. Allah mahdina fiman hadait. nabi fiman afait. Taulana fiman taulat. Bariklah fiman afait. Asyik. Nggak pakai doa. Itu doa. Masya Allah. Itu doa azim. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ba, selalu baca tuh. Dalam habis sembahyang Isya tuh munajatnya dia itu baca dibaca terus sampai diriwayatkan sampai subuh. Dia baca tuh doa, doa kunut. Kalau kita orang baca doa kunut ketahuan ya, nggak apal doa yang lain. Doa kunut yang dibaca katanya. Padahal itu doa azim, Masya Allah doa. Ya. Jadi nggak apa-apa boleh. Bayang yang Wahabi, bayang di, di tempatnya kita, kita bayang di tempatnya Wahabi, ini nggak ada larangan. Sah sholat yang, yang, yang jelas apa? Yang penting kagak ada salah satu rukun yang ditinggal. Nggak boleh tuh. Kalau dia misalkan nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, bacanya pelan, nggak kenceng, nggak apa-apa. Kecuali jelas-jelas pas dia tanya, kok tadi nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Wah oh, ini bacanya pelan. Tuh, nggak apa-apa tuh. Oh, tadi kenapa nggak baca? Nggak nggak boleh bacanya. Nggak boleh baca Bismillah. Nanti baru tahu. Nah, buka ini kitabnya, ini Wah, nggak satu kita kerjaan media. Lebih afdol kalau kita tahu tuh masjid itu, kita cari di masjid yang lain. Jangan kita udah hadir pas kita lihat tuh imamnya begini, langsung keluar kita gitu, Jangan nggak boleh. Bayang sama dia nggak apa-apa. Kalau lagi kita nggak tahu baca atau tidaknya. Ya kecuali dia ya nggak baca Bismillahirrahmanirrahim udah jelas dengan perkataannya dia atau waktu takbiratul ihram kagak ada jeda sama sekali Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim biasa kan Allahu akbar ada lama tuh tidak baca doa sita. Ada kemungkinan baca bismillahirrahmanirrahim pelan. kita enggak dengar. Kecuali enggak ada jeda sama sekali langsung dibaca hamdalah, enggak eh, sah salatnya. Karena enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah lewat bahwa bismillah termasuk daripada ayat dari surat Al-Fatihah. An, saat aneh sholat, Isya berjamaah harusnya tasyahud awal tapi imam naik terus. Makmum mengucapkan subhanallah. Lalu imam kembali turun untuk tasyahud awal. Itu gimana, Beb? Jadi begini. Kita Kita sembahyang mestinya ya yang disunahkan imam itu tasyahud pada rokat yang kedua bangun dari sujudnya di rokat yang kedua tasyahud kan imam ninggalin tasyahud imam berdiri Sebelum imam berdiri dengan tegak, nih. Sebelum imam berdiri dengan tegak, kita dianjurkan mengucapkan subhanallah dengan niat zikir. Subhanallah. Kalau misalkan imam yang sekiranya udah dengar tuh kalimat subhanallah, dia masih diri juga, lepas. Udah gak usah pakai subhanallah. Orang sebut situ, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali aja udah. Banyak yang begitu. Kan bingung tuh imam. Ada apaan sih? Imam kadang suka bingung dia. Satu orang aja. Nah, itu kita nunggu sebentar aja. Kali diturun. Kalau dia gak turun, naik dia ke atas. Nggak boleh, gak boleh. Haram kita. Kalau kita baca tasyahud tuh. Tungguin misalkan. Imam kan belum belum berdiri tegak. Tungguin dulu imam. Imam udah diri. Tinggalin kita wajib tinggalin tasyahud. Kalau kita baca juga sengaja-ngaja. Tahu nih haram. Batal sholat kita. Kalau kita gak sengaja. Kita eh, jahil, gak, nggak ngerti. Ini gak batal. Sholatnya enggak karena ketidakpahamannya dia. Kemudian kita udah paham nih, gerik deh kita. Naik ke atas. Pas kita naik ke atas rupanya masih ada yang ramai di belakang. Ada provokator, subhanallah. Subhanallah, mam, duduk mam. Wah, enggak sabar. Ya. Imam duduk udah. Duduk imam. Kita udah teranjuran diri. Kita udah ngerjain yang fardu, enggak boleh kita turun ikutin imam tatkala itu enggak boleh. Tatkala itu kita nggak boleh ngikutin. Kenapa? Imam dari yang fardu ninggalin fardu tuh laksanakan yang sunnah. Ada kemungkinan imam jahil dia nggak batal sholatnya, nggak boleh yang jahil kita ikutin. Atau sengaja ngajak batal, udah jelas-jelas batal, masa kita ikutin? Nggak boleh kita ikutin. Jadi gimana? Ya, kita dianjurkan untuk memilih dua pilihan. Ya salam, ada pilihannya dua. Bukan dicontrek bukan, pilih aja. Kita Mau kita niat misahami imam, terusin sholat kita. Ya, ini nggak makruh nih, nggak apa-apa. Atau kita tungguin imam sampai imam jadi lagi kita ikutin baru. Ya. Ya kalau kita nggak mau pusing kita lihat mufarokoh aja udah itu. Ya, nah, ini dalam masalah seperti ini nih banyak orang pada kacau sembayangnya. Yang kita udah belajar kadang-kadang kalau kita menghadapi itu kebingungan gitu. Oh, kalau udah ah, buka dulu kita baru gitu. Wah, iya tuh. Udah dapat pelajaran itu. Oh, maksudnya begini tuh. Nah, jangan sengaja ngajain juga ntar ini dah Inti tarbi itu yang nggak usah baca ini ya. Mau lihat gimana makmumnya. Ya, biasanya kacau deh tuh. Semua sedikit kadang-kadang nggak batal semuanya. Tapi karena kejahilan nggak menjadi batal. Kalau imam memang batal wudhu hingga tidak sah jamaah, kita niat munfarid itu dalam solat atau memang dari awal lagi ulangin solat. Kalau imam batal wudhunya, Ya. Terkadang batal wudhunya sebelum sholat tidak tahu imamnya batal. Nggak boleh kita ikutin jamaah, nggak boleh niat sholat. kalau nggak boleh ngikutin jamaah media. Imam dari sebelum sholat kita tahu batal wudhu nggak boleh ikutin, nggak sah sholat kita. Kecuali imam di tengah-tengah wudhu, eh di tengah-tengah wudhu, di tengah-tengah sholat pas ruku Allahu Akbar, pres. Ya, misalkan gimana? Lah niat mufarokah buru-buru. Ikutin juga nih imam. Imam kalah. Imam udah kentut jelas begitu masih dia terusin nih Sami Allah liman hamidah. La ilaha illallah. Tendang tuh imamnya. Batal tuh imam. Mana? Minggir. Maju satu orang. Tuh afdolnya begitu. Kalau nggak paham nih misalkan. Udah sembahyang dia sendiri misalkan. Dia nggak paham masalah istikhlal. Mesti kan satu orang maju ke depan jadi imam. Itu yang mestinya begitu. Enggak misalkan. masalah masing-masing sendiri. Niat mufarokoh dalam hati niat bisa dengan dengan imam. Atau ah, udah otomatis sholatnya itu udah terpisah sama imam. Udah sholat sendiri dia. Nggak pakai niat mufarokoh juga nggak apa-apa. Ya, kalau karena udah terputus sholatnya dia dengan dengan imam. Ya, nggak usah diulangi sholatnya dia sholat terusin sholatnya dia. Di rakaat keberapa? Terusin sholatnya dia. Yang kedua kalau misal so, misal softnya perempuan memang jauh sampai suara imam tidak terdengar. Bagaimana? Apa boleh sholatnya jadi munfarid ya tatkala dia masih mendengar imam sholatnya kan jauh nih si makmum perempuan dia masih mendengar masih nggak apa-apa tatkala udah tidak terdengar sholatnya imam yang sekiranya dia sampai itu imamnya kayaknya udah panjang banget nih udah niat memfarid buru-buru dia niat ya berpisah dengan imam dia niat berpisah dengan nawaitul mufarokoh di dalam hati bukan dilafaskan, ya bisa lima bayang sendiri dia, terusin sholatnya dia. Kemudian yang berikutnya kalau laki-laki tidak boleh diimami perempuan. Kalau misalnya anak usia sampai bagaimana? Apakah tidak boleh juga atau ada syarat-syaratnya laki-laki yang seperti apa yang tidak boleh ikut imam perempuan? Udah dijelasin tadi itu. Yang laki-laki nggak dibatasi daripada umur. Yang penting dia udah tamyiz, udah bisa membedakan. Kalau lagi sembahyang tahu-tahu jadi imam, lu kabur. Masih main, ada orang kelenengan, bang, bang, bang, beli bang. Ah, enggak. Itu namanya belum tamyiz. Kalau udah tamyiz, dia udah bisa membedakan itu buruk atau di, atau, atau tidak buruk untuk dirinya, enggak dilaksanakan. Bahaya nih. Itu namanya tamyiz. Syaratnya apaan? Bacaannya fasih, fatihahnya dulu. Makanya kalau kita punya anak tuh, di TPA, nih Ustaz ada guru kita di sini, yang ngajar TPA, Ustaz Yudi, perhatiin bacaan fatihahnya yang fasih. Ya? Kalau bacaannya fasih ada fasih, ya bacaan fatihahnya sudah fasih, dia jadi imam. Dia nggak bisa, nggak sah kalau dia jadi makmum. Kalau kita mau iringin dia biar dia sembayang aja nggak apa-apa. Tapi kalau wanita yang jadi imam tidak sah. Ya kecuali kita mau melatih dia yang belum belum fasih bacaannya. Ayo sembayang yuk ibu. bayang, nggak apa-apa. Ya. Kemudian menyambung pertanyaan yang boleh yang boleh seorang ibu sebagai imam mengajarkan anak laki-lakinya sholat yang ingin ditanyakan yang boleh sholat itu Oh, yang ingin ditanyakan seorang ibu sebagai imam sholat anaknya imam sholat anaknya seperti sholat subuh maghrib niscaya suaranya terdengar atau tidak ya ya subuh maghrib ya subuh maghrib udah jelas ya suaranya terdengar boleh kita sembahyang bohor atau sembahyang maghrib bahkan kencengin suaranya dengan tujuan biar ya ini anak melatih nih anak bacaan bacaannya dia pasti ini nggak apa-apa ya. kemudian Oh tadi ini yang seorang istri mengajarkan suami mu'alaf bagaimana ngajarinya dengan suara yang terdengar atau tidak. Ya, otomatis kalau ngajarin suami suara terdengar, kerasin suaranya. Untuk mengajarkan dengan suaranya yang yang terdengar. Ya kalau bisa seperti yang tadi Alwi katakan, dia cari imamnya yang laki-laki.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 ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم لا فريته ولا مريض لا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت وسرت برحمتك يا أرحم الراحمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.